السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana tadi disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan al-Bahr hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidakkah kalian senang, tidakkah kalian gembira bahwasanya kalian menjadi setengah penghuni surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan itu saja. Ditambahkan dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ahlul jannah mi'ah wa ishrun soffa penghuni Surga besok di hari kiamat 120 barisan semua penghuni surga dari seluruh umat mereka terdiri dari 120 barisan 120 sof Nabi menjelaskan thamanuna soffa min hadhil ummah 80 barisan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam artinya bukan cuma setengah doang dua per penghuni surga isinya kita semuanya penghuni surga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ada di tempat tersebut. Yang bikin surga enak tahu apa? Yang bikin surga nikmat karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin surga menjadi nikmat. Itu yang bikin surga menjadi lezat. Karenanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan dunia mereka. Mereka tinggalkan aset harta mereka mereka rela berkorban habis-habisan untuk Rasulullah. Kenapa? Sebab semuanya itu hanya untuk dekat dengan Rasulullah. Tatkala mereka dekat dengan Rasulullah, segala kenikmatan mereka dapatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan mara itu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadah. Saya nggak pernah lihat seseorang cinta terhadap orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat Rasulullah cinta mati kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka ta'zim sahabat kepada Nabi Muhammad itu disebutkan dalam hadis kalau mereka berjalan bersama Rasulullah ta'zim mereka kepada Rasulullah mereka adab mereka mencari bayangannya Nabi Muhammad di tanah dan mereka berusaha jangan sampai bayangan Rasulullah terinjak oleh kaki mereka jadi kalau mereka jalan cari mana bayangannya Rasulullah dan mereka berusaha oh itu bayangannya Nabi jangan sampai terinjak oleh kaki saya bayangannya Rasulullah bayangannya Rasulullah mereka tidak rela untuk pijak bagaimana hanya dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Amma ayyang gusuddin wa ana hayy fala" Agama menjadi turun, menjadi kendor, maka saya tidak terima kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq selama saya masih hidup saya tidak terima hal tersebut satu kali sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan bersama Nabi mereka cari mana bayangannya Rasulullah untuk mereka hindari jangan sampai terinjak bayangan Nabi oleh kaki mereka waktu mereka cari bayangannya Nabi semua ada bayangannya oh, ini bayangannya fulan ini fulan cari bayangannya Nabi nggak ketemu bayangannya Rasulullah cari di tanah nggak ketemu bayangannya Rasulullah kenapa di saat-saat tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bercahaya daripada matahari Shallallahu Alaihi Wasallam Wah oh, sahabat tidak berlebihan dalam hal ini. Ketika ditanya salah seorang sahabat Rasulullah oleh tabi'in, bagaimana wajah Nabi Muhammad seperti apa sih? Itu Sayyidina Amr bin Al-As dia mengatakan saya kalau ditanya seperti apa wajahnya Rasulullah saya tidak mampu mensifatkan secara mendetail wajah Nabi Muhammad seperti apa kenapa? sebab saya tidak kuasa melihat wajah Rasulullah terlalu penuh karisma dan wibawa saya malu melihat wajah Rasulullah itu terkadang hanya mencuri-curi pandangan begitu kata pembesar-pembesar sahabat sampai disebutkan yang mensifatkan wajah Rasulullah seperti apa bukan sahabat-sahabat senior tapi sahabat-sahabat yang junior yang masih kanak-kanak yang masih muda mereka itulah yang menceritakan wajah Nabi Muhammad seperti apa adapun wajah para sahabat yang senior yang tua mereka tidak kuasa melukiskan wajah Nabi Muhammad seperti apa kata Sayyidina Amr bin Al-As saking terlalu jarangnya mata saya melihat wajah Nabi takut dengan wibawa dan haibahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bentuk ta'zim dan pengagungan dia terhadap Nabi Muhammad itu satu sahabat yang lain bilang mau tahu wajah Nabi seperti apa kaanna wajhahu gamar wajah Rasulullah bagaikan bulan purnama bal adwa'u minal gamar lebih terang daripada bulan purnama satu sahabat yang lain bilang ka'anna syamsa tajri fi wajhih wajah Nabi Muhammad seolah-olah matahari beredar di wajahnya Rasulullah apakah berlebihan ucapan para sahabat sama sekali tidak Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'ayan ilallahi biiznihi wasirajan munira Allah menamakan Nabi Muhammad sirajan munira lentera yang terang benderang lentera yang terang benderang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih terang dari cahaya matahari matahari malam gelap enggak ada cahayanya Tapi kita tatkala malam hari, tatkala kita sibuk salawat dengan Nabi Muhammad, cahaya syariat Nabi Muhammad, cahaya sunnah Nabi Muhammad, cahaya akhlak Nabi Muhammad senantiasa menyala. Ketika besok hari kiamat, ida syamsu kuwirat, mataharinya tenggelam, hancur, yang tersisa hanya panasnya, tapi cahaya Nabi Muhammad tetap terbit terang benderang, dicari oleh sekalian umat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah aku pemimpin anak cucu Adam dan Adam serta keturunan beliau para nabi-nabi besok di hari kiamat numpang di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wala fakhr enggak ada kebanggaan yang melebihi kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wahakadha saudara-saudara sekalian sahabat bilang Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau bilang lam arah gablahu wala ba'dahu mithlah saya nggak pernah melihat yang seperti Rasulullah nggak pernah lihat sebelum dan setelah Rasul nggak pernah ada orang yang mirip atau mendekati Rasulullah dalam wajahnya dalam perangainya dalam keindahannya dan bersama itu semua apakah beliau makhluk yang berbeda dari kita? lah dia malaikat ya kita bakal bilang oh terang aja dia malaikat kalau dia suatu makhluk jenis yang lain oh dia beda dengan kita tapi bersama itu semua beliau adalah seorang manusia kalau orang-orang yang ingin melecehkan Nabi Muhammad dia ngutip ayat bahwasanya kul inna ma'ana basyarun sesungguhnya saya adalah manusia tujuannya orang ingin merendahkan Nabi Muhammad ayat ini justru mengangkat Nabi Muhammad Qul innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah manusia dengan segala kesempurnaan, kemuliaan, kehebatan yang membuat takjub itu semua Rasulullah adalah manusia. Dengan perangai yang luar biasa demikian hebatnya beliau manusia dengan segala kemuliaan, keluhuran, cahaya di wajah beliau. Beliau manusia itu yang bikin hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang diistimewakan dengan sirul khususiyah, keistimewaan besar dari Allah Taala. Yuha ilayya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilukiskan oleh para sahabat-sahabat beliau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau bilang ini manusia tapi lam ya'ti basharun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة nggak ada manusia yang bisa mendekati keindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tutur kata beliau dalam gerak-gerik beliau dalam cara memandangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keindahan fisik dan akhlak beliau Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Muhammad dalam bentuk yang paling indah segala keindahan Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang namanya indah Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang namanya keindahan keindahan tersebut itu minjem dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dipetik secuil dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi alaihi wasallam sehingga beliau mengatakan walau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi seandainya keindahan Rasulullah sedikit aja dikasihkan kepada bulan itu bulan gak kenal lagi yang namanya gerhana tiap malam bakal jadi bulan purnama nggak ada bulan sabit kalau sedikit keindahan Rasul seujung rambut diberikan kepada bulan wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusafi sehebat-hebatnya orang menceritakan keindahan Nabi habis umurnya habis umur teman-temannya habis umur para pujangga sedunia bahkan habis waktu habis zaman habis masa perangai Nabi Muhammad masih belum habis untuk diceritakan keindahan Nabi Muhammad belum habis untuk diceritakan Sayyidina, siapa sih orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang dari kecil tumbuh di rumahnya Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab Sayyidina Uthman menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka yang paling kenal dengan Rasulullah Sayyidina Ali yang dari kecil di rumahnya Nabi itu disebutkan waktu Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Garni sesuai pesan dari Rasulullah maka ketika jumpa dengan Uwais Al-Garni Uwais bilang apa? Ya Ali, Ya Umar ma alimtuma min Rasulillah illa dhil wahai Ali wahai Umar Sesungguhnya yang kalian kenal dari Rasulullah itu cuma bayangannya doang. Bukan hakikatnya. Kita ngelihat gedung, cuma kita nggak ngelihat gedungnya langsung. Kita ngelihat bayangannya di tanah. Bayangannya hitam. Apakah kita bisa melukiskan keindahan seseorang dari bayangannya di tanah? Sedikit yang bisa kita lukiskan. Belum berwarna. Bagaimana kalau kita ngelihat orangnya langsung? Oh, para sahabat melukiskan Rasulullah dari bayangan yang mereka lihat ibaratnya baru bayangannya doang. Adapun hakikat Nabi Muhammad, nggak ada yang tahu hakikat Muhammad illa pencipta Muhammad. Allah Jalla Jalalu yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah yang paling kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam ayahnya sendiri, beliau pun mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan memohon syafaat Nabi Muhammad berkata Nabi Muhammad Nabi Ibrahim tidak terbakar waktu dilempar ke dalam apinya Namrud karena di dalam sulbinya terdapat cahaya Nabi Muhammad Allah Ta'ala jadikan perahunya Nabi Nuh tajri bi'ayunina mengalir dengan perhatian sempurna dari Allah Ta'ala karena di situ terdapat murnya Nabi Muhammad dalam sulbinya Nabi Nuh Bagaimana mau tenggelam di situ ada Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Ibrahim terbakar di situ ada Nabi Muhammad? Alhamdulillah, bagian yang kita dapat dari semua nabi-nabi ini nabi-nabi ada banyak. Tapi jatahnya kita Nabi Muhammad. Umat juga ada banyak, tapi jatahnya Nabi Muhammad adalah kita. Alhamdulillah. Beruntung Nabi Muhammad dengan kita atau beruntung kita dengan Nabi Muhammad? Wallah keberuntungan kita dengan Nabi Muhammad sangat besar Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad inna fadlallahi alaika azima anugerah Allah Ta'ala terhadap engkau sangat azim, sangat besar sallallahu alaihi wa alihi wasallam karenanya saudara-saudara sekalian ini kita dikasih umur oleh Allah Ta'ala habis ini kita ngapain? habis ini kita mati, habis ini kita meninggal dunia kita meninggal dunia, harapan kita kita pengen melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu tahu mereka itu Sayyidina Bilal ketika datang ajalnya bukan kesakitan, datang sakaratul maut bukan berkeluh kesah, dia girang, dia gembira, dia senang. Dia bilang, "Wah, tarabah, ini nyawa lagi ditarik." Dalam sakaratul maut orang kesakitan, dia bilang, "Wah, tarabah, wah tarabah, alangkah legat, alangkah nikmat." apa yang bikin dia lezat ghadan legal ahibbah Muhammad dan wahizbah besok saya bertemu dengan para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau harapan mereka perjumpaan dengan Rasulullah ada satu sahabat kecil masih muda, masih kecil, masih kanak-kanak pernah ingat ngalamin bersama Rasulullah waktu kecil itu Sayyidina Abu Bakar waktu ngajak orang berjihad ini bocah sahabat kecil ini datang kepada ayahnya ayah engkau punya pesan nggak yang ingin saya sampaikan kepada Rasulullah ada pesan untuk Rasul ayahnya nggak paham apa maksudmu Mau engkau punya pesan nggak untuk Rasulullah nanti saya yang sampaikan kenapa memang ini sekarang nih Sayyidina Abu Bakar khalifah dia ngajak kita untuk berjihad saya mendengar itu saya mau jawab mau ngikut jihad kenapa tujuannya satu terus terang saya udah kelewat kangen sama Rasulullah saya mau ikut jihad masa bodoh menang kalah tujuannya satu biar saya mati syahid saya mau ngelihat Nabi Muhammad udah nggak kuat hidup lagi jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi abah kalau punya pesan sampaikan ke saya nanti saya yang sampaikan kepada Nabi Muhammad. Wallah tiap orang yang melihat wajah Rasulullah langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ayo cintai Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad bukan wajah murahan dari sekarang nih wajah Nabi Muhammad bukan wajah murahan menodai mata kita dengan kemaksiatan dengan gambar-gambar busuk di televisi, di internet terus kita berharap mau lihat wajah Nabi Muhammad bersihin mata kita dari sekarang sucikan mata kita dari sekarang hingga mata tersebut patut untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau salaman dengan Nabi Muhammad kalau kita mau salaman dengan Nabi Muhammad bersihkan tangan kita. Tangan Nabi nggak menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya. Nggak menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya tangannya Rasulullah. Tangan Nabi nggak ngambil yang haram, nggak menyentuh yang haram. Sahabat bilang, saya cium tangannya Rasulullah. Kata sahabat, Wallah tangannya Nabi ketika saya cium lebih halus daripada sutra lebih lembut daripada kapas lebih dingin daripada es sejuk lebih wangi daripada misik sahabat yang lain bilang saya cium tangan Nabi seolah-olah itu tangan baru saja direndam dalam rendaman parfum dan minyak wangi harum kalau sudah menyentuh tangan seseorang atau kepala seseorang itu harumnya Rasulullah tercium di kepala orang tersebut sampai berhari-hari Sallallahu alaihi wasallam ayo kita dikasih umur ambil bekal kita agar mata kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad besok agar tangan kita bisa menyalami tangan Nabi Muhammad besok. Setiap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dari melihat wajah Nabi Muhammad, buang, tinggalkan. Setiap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita besok untuk menyalami tangan Nabi Muhammad, buang, tinggalkan, bawa sial itu semua. Segala sesuatu yang menghijab kita dari Rasulullah itu adalah segala hal yang bawa sial mau harta, mau kedudukan, mau keluarga, mau kawan, mau dunia, kalau menghalangi kita dari Rasulullah, itu semuanya bawa sial. Yang bawa keberuntungan yang membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala tak haramkan kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk menyentuh dan menyalami tangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rab, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Perlihatkan kami wajah Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Dalam hidup dan setelah wafat kami. Kumpulkan kami semua di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkat Rasulullah, dengan berkat keluarga Nabi Muhammad, dengan berkat sahabat magam Al-Habib Hussein bin Abi Bakar al-Idrus angkat bala dari kami. Jauhkan musibah dari kami dan berikan keberkahan kepada sahul khalifah Mutawallil Magam Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus dan juga para orang tua kita dan Allah Ta'ala jauhkan bala dan musibah dari kita sekalian InsyaAllah kita pulang dari maulid ini diterima amal kita oleh Allah Ta'ala doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala bala musibah dijauhkan dari negeri kita dari rumah tangga kita Habib Ali memberikan kabar gembira masih kama majma'il maulid di dalil kurub tidak ada yang lebih ampuh di dalam menyingkirkan bala dan musibah melebihi maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bikin bala terangkat musibah jauh dari kita dengan berkat maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian Allahumma ya man wafaqa khair khairil khair وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة